Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk kita manusia. Sedangkan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan yang kekal abadi ke Kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Itulah hakikat kehidupan. Barang siapa di dunia ini mengenal kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu maka dia ini akan mendapatkan segala-galanya. Barang siapa di dunia ini jauh daripada Allah, tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini akan kehilangan segala-galanya. Khalifah Umar radhiallahu dalam nasihatnya ingat kepada Allah itu adalah obat sebaik-baik obat ingat kepada makhluk sumber segala macam penyakit inilah maksud dan tujuan kehidupan kita hidup di dunia ini mengenal para sang pencipta kita. Inilah kejayaan, inilah kesuksesan. Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fa huwa khalifatullah fi ardihi wa khalifatu rasulih wa khalifatu kitabih. Barang siapa yang senantiasa amar ma'ruf nahi 'anil munkar buat kerja dakwah sesungguhnya dia ini akan dijadikan khalifahnya Allah di buminya Allah. Maka ini tugas dan tanggung jawab perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat kerja dakwah dengan cara memakmurkan masjid-masjid. Ya. Buat kerja dakwah dengan cara memakmurkan masjid-masjid mengajak taat kepada Allah dengan cara memakmurkan masjid-masjid mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memakmurkan masjid-masjid mengajak kepada masjid karena masjid itulah sebaik-baik tempat sebaik-baik tempat sebaik-baik suasana maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Karena masjid ini pusatnya hidayah. Pusatnya hidayah. Seluruh para nabi, para ambia memulai usaha agama dimulai daripada masjid. Maka bila tugas ini dikerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita sifat-sifat takwa sifat ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beri kepada kita sifat tawadu. Sehingga tumbuh perasaan sifat hamba. Kita ini rumangsa kawula. kawulani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita sifat qanaah, merasa cukup. Ya. Merasa cukup. Ini perasaan. Merasa cukup. Allah akan beri kepada kita sifat istighna, merasa kaya sehingga tidak perlu melirik harta benda orang lain. Ini sifat yang Allah beri kepada kita di dalam hati kita. Karena hakikat kekayaan di dalam hati. Allah akan beri kepada kita sifat ikhlas sehingga orang ikhlas menjadi pelita hidayah di mana saja. Di mana saja di pelita hidayah. Itulah orang yang kuat sehingga umat daripada Rasulullah SAW bergerak ke seluruh dunia tanggung jawabnya ke seluruh alam tanggung jawabnya 270 negara di dunia ini tanggung jawab dibekali sifat-sifat ini sifat takwa, sifat tawadu, sifat kona'ah, sifat ikhlas ini untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai umat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kepada kita sifat sebagaimana sifatnya para sahabat yaitu sifat peduli kepada umat yaitu sifat itha wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mereka lebih mengutamakan saudara muslim yang lain lebih daripada dirinya sendiri walaupun dirinya dalam keadaan penderitaan dan kesusahan sifat mencintai umat berkhidmat pada umat, berkorban untuk umat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu dalam kitab Hayatus Sahabat dalam kata-kata yang masyhur bahwa aku telah menemukan kebahagiaan dan ketenangan di dalam mujahadah dan pengorbanan. Dalam mujahadah dan pengorbanan. Ini kata-kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu Aku telah menemukan ketenangan dan kebahagiaan di dalam mujahadah dan pengorbanan. Jadi di dalamnya fitrah agama ini, fitrah kehidupan inilah mujahadah dan pengorbanan. Di dalam mujahadah dan pengorbanan itulah maka menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan. Ini siapa? Abdurrahman bin Auf jadi fitrah dakwah itu mujahadah dan pengorbanan. Hakikat kehidupan itulah mujahadah dan pengorbanan. Orang-orang orientalis menciptakan kemewahan. Ya, ngiming-ngimingi kemewahan. Jadi kemewahan itu bertentangan dengan agama. Ya, fitrah dakwah. Ya. Kemewahan itu miliknya orang kafir. Ya, itu haknya orang kafir. Karena apa? Karena akan disiksa besok di akhirat. Itu haknya orang kafir. Maka kalau orang Islam itu hidup mewah, itu merebut haknya orang kafir. Ya. Jadi Islam itu apa? Mujahadah dan pengorbanan. Di dalamnya menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Ketenangan dan kebahagiaan di dalamnya. Maka kesederhanaan itulah asas kehidupan orang yang beriman. Itu kesederhanaan. Ya, kesederhanaan. Sehingga di dalam kesederhanaan itulah menemukan kepuasan dalam hidup ini. Karena punya tanggung jawab kepada seluruh alam. Tanggung jawabnya kepada seluruh alam. Bukan ingin bersenang-senang. Tapi Allah akan beri ketenangan. Ya. Kalau tenang pasti senang. Kalau orang cari senang pasti lalai. Hmm, kalau senang pasti lalai. Lah Islam itu tenang, pasti senang. Orang sekarang cari senang, pasti lalai. Sehingga lupa. Bahkan Islam itu tenang. Ketenangan, kebahagiaan. Sehingga kehidupan para sahabat itulah contoh dalam kehidupan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesuksesan tanggung jawab sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi kita ini bukan petani, bukan pedagang, bukan pegawai, tetapi hamba Allah umatnya Rasulullah SAW punya tanggung jawab 270 negara di dunia. Untuk ambil tanggung jawab ini, Allah memberikan kepada kita sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takazah terkini dari kerja dakwah dianjurkan membaca hayatus sahabah hari-hari. Ada taklim istimai, ada taklim infirodi. Ada taklim istimai, taklim infiradi. Tiap-tiap hari dianjurkan membaca Hayatul Sahabah. Ya. Tiga jilid. Ya, Hayatul Sahabah, tiga jilid. Terjemah sudah ada. Nah ini takasah sekarang, sekarang ini. Ini yang akan menaikkan kerja. Tiap-tiap hari dianjurkan membaca Hayatul Sahabah. Itulah standar kehidupan. Ya. Dakwah ini mencontoh sahabat. Ini yang akan menyatukan umat yang akan buat ketenangan hati. Eh? Dakwah ini yang akan menyatukan umat, yang akan buat ketenangan dalam hati. Itu dakwahnya sahabat. Ya, dakwahnya sahabat. Bukan jamaah tablik, eh, bukan jamaah tablik yang menyatukan umat, bukan. Ya. Dakwah sahabat. Ya. Dakwah sahabat. Nah kita sudah belajar atau belum meniru dakwah sahabat? Dakwah sahabat bawa orang ke masjid. Ya, prakteknya dakwah taklim istiqbal. Itulah praktek dalam hayatus sahabat. Ya, Imam muhadisin ya, pimpinannya para ahli hadis yaitu Abu Hurairah ya, pergi ke pasar memberitahukan, hei orang-orang pasang di masjid dibagi warisan Rasulullah. Kamu duduk-duduk di sini saja. Semua orang bertebaran masuk ke dalam masjid. Sebagian duduk di masjid, sebagian kembali ke pasar. Kamu kembali ke sini, ada apa? Ya, di masjid ada apa-apa. Ya, di masjid ada apa? Ada majelis taklim. Ada orang ibadah. Ada majelis dikir. Ya. Itulah warisannya Rasulullah SAW. Ya. Itulah warisannya Rasulullah SAW. Ini dakwah para sahabat. Maka sekarang zamannya itu zaman dakwah taklim istighfar. Zamannya sahabat. Ususi dua setengah jam sebentar saja, terus bawa ke masjid. Sahabat imannya kurang apa? Dianjurkan memperbarui iman. Memperbarui iman. Bagaimana caranya memperbaiki iman? Mari kita iman sesaat. Abdullah bin Noah Mari kita iman sesaat. Di majelis iman, duduk sebentar majelis iman di masjid, duduk sebentar dalam majelis iman di masjid. Inilah dakwahnya sahabat yang akan menyatukan umat di seluruh dunia. Itu dakwahnya sahabat. Ini cara dakwah sahabat. Tidak seperti dakwah yang dipikirkan oleh umumnya manusia sekarang. Ya, tidak. Maka dianjurkan baca hayatul sahabat. Maka dalam dakwah ini baca hayatul sahabat. Lihat kehidupan para sahabat. Ya. Jangan lihat karbon. Ya, kalau lihat karbon nanti kecewa. Akhirnya nggak dakwah. Ya. Ini dakwah yang jadikan sebab kemuliaan daripada umat ini. Dengan asbab dakwah, doa-doa kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. dengan asbab dakwah al mar'u ma'aman ahaba orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya mencintai Nabi para sahabat besok di akhirat bersama para sahabat bersama pimpinan kita Rasulullah SAW ini yang kita usahakan jadi makanya Umar punya prinsip di dalam hidup. Itu siapa? Umar. Ketika Umar itu masuk rumah Nabi, didapatinya Nabi tidur di selembar tikar. Hanya segenggam gandum. Tirai ordernya dari kulit binatang. Melihat suasana di dalam rumahnya Nabi SAW. Tidak ada benda-benda dunia maka beliau itu menangis, meneteskan air Sehingga Nabi bangkit, wahai Umar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis karena melihat keadaan kau. Kaisar di Romawi, Isra di Persia, raja-raja yang tidak taat kepada Allah, hidup serba mewah, taman yang indah, ya. Sedangkan engkau kekasih Allah hidup serba miskin. Fitrah manusia, tertarik dengan benda-benda fitrah manusia. Tidak apa-apa. Kemudian diingatkan, wahai Umar, surga itu lebih baik daripada istana raja-raja. Surga itu lebih baik daripada istana raja-raja. Ya. Baru Umar sadar, ya Rasulullah maafkan saya. Maafkan saya. Fitrah manusia tertarik, terkesan dengan materi tapi diingatkan ya, diingatkan langsung teringat maka taklim tiap-tiap hari baca hayat sahabat hari-hari mengingatkan orang-orang yang beriman supaya tidak tertipu dengan keadaan dunia ya. ini kehidupan para sahabat maka Umar punya prinsip dalam hidup ini Rasulullah SAW, Abu Bakar dan saya ini merupakan kalimat kata-kata yang masyhur dalam hayatus sahabat. Sehingga punya prinsip dalam hidup ini. Siapa itu umat? Beliau mengatakan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Radhiyallahu dan saya. Ini laksana tiga orang musafir. Dalam satu perjalanan, musafir yang pertama telah sampai di tempat yang ditujunya dan sukses. Demikian juga musafir yang kedua telah sampai di tempat yang ditujunya dan sukses. Sekarang musafir yang ketiga, saya sendiri. Kalau tidak ikut perjalanan musafir yang pertama dan yang kedua, pasti tidak akan sampai di tempat yang dituju. Siapa itu? Umat. Ya. Punya prinsip di dalam kehidupannya. Melihat orang-orang yang sukses. Ya. Maka Rasulullah SAW memberitahukan Maukah aku tunjukkan sebaik-baik teman? Tentu ya Rasul. Siapakah sebaik-baik teman? Sebaik-baik teman itu bila kamu lihat dia, kamu teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu dengar pembicaranya, pengetahuan kamu mengenai Islam bertambah. Dan bila kau lihat tingkah lakunya, kamu teringat kehidupan akhirat. Ini hari yang mulia maka senantiasa diajak ke masjid ya. karena orang dalam masjid itu ada jaminan yang pasti ya. tiga golongan dalam jaminan Allah dalam kitab muntahab ahadis tiga golongan dalam jaminan Allah ketika hidup diberi rezeki dan dicukupi keperluannya kalau mati masuk surga ini jaminan ya. tiga golongan dalam jaminan Allah ketika hidup diberi rezeki dan dicukupi keperluannya kalau mati masuk surga satu orang yang masuk rumah ucapkan salam ini pasti jaminannya yang kedua orang yang keluar dari rumah menuju ke masjid ya, menuju ke masjid yang ketiga orang yang keluar visa visabilillah orang yang keluar visa visabilillah ini jaminan yang pasti ya jaminan yang pasti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Hadrat Hasan radhiyallahu anhu, Hadrat Husain radhiyallahu anhu, Hadrat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ya, telah mengadakan perjalanan untuk pergi haji. Di tengah perjalanan perbekalannya habis. Kemudian telah melihat ada sebuah rumah tua. Ya. Maka beliau mengatakan, adakah perkara-perkara yang perlu ada dihidangkan makanan di tempat ini? Maka ternyata di situ ada seorang wanita tua. Seorang wanita sudah tua. Iya, ada saya punya satu ekor kambing. Kamu peras susunya. Kamu minum. Kemudian kamu sembelih. Kemudian hantarkan kepada kami. Nanti saya akan masaknya kari. Maka Hasan Danu bersama sahabatnya telah memeras susu itu. Kambing diperas susunya, diminumnya kemudian disembelihnya dimasakkan hidangan maka setelah selesai dalam perjalanan tersebut Hasan berpesan wahai ibu nanti kalau setelah selesai kami haji kamu datanglah ke Madinah ke rumah saya datanglah ke Madinah ke rumah saya maka setelah selesai mengadakan perjalanannya pergi ke haji, kemudian kembali ke Madinah. Terjadi satu peristiwa. Musim paceklik telah tiba. Sehingga banyak kekurangan makanan. Maka wanita tua ini bersama suaminya telah pergi ke Madinah untuk mencari perbekalan. Beliau telah mengumpulkan kotoran-kotoran unta ya, telah dijualnya untuk kayu bakar. Ketika itulah Hasan radhiyallahu telah melihat wanita tua maka dipanggillah ibu ingatlah dengan saya tidak ingat siapa tuan saya inilah musafir yang dalam perjalanan yang ibu jamu di tengah perjalanan tersebut. Oh ya, baru dia ingat. Eh, mari ke rumah. Maka dibawa ke rumahnya adalah Hasan Kemudian Hadrat Hasan radhiyallahu telah menghadiahkan kepada wanita tua ini yaitu 2000 ekor kambing dengan hadiah 2000 dinar. Ya. Kemudian Hadrat Hasan berpesan, nanti kamu jumpa saudara saya, Hadrat Husain radhiyallahu maka setelah sampai di rumahnya, apa yang diberi oleh saudara saya? Diberinya 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Maka ada Husain telah memberikan 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Kamu pergilah ke saudara saya, Abdullah bin Ja'far. Maka Abdullah bin Ja'far telah memberikan 2000 ekor kambing, 2000 empat telah memberikan 4.000 ekor kambing dan 4.000 dinar. Ya. Jadi total berapa? 8.000 ekor kambing, 8.000 dinar. Ya. Jadi pengorbanan wanita tua ini berkorban untuk berkhidmat kepada keluarganya Rasulullah SAW. Ya. Satu ekor kambing telah dikorbankan. Allah Subhanahu wa taala telah membalasnya. Ya, menjadi 8000 ekor kambing, 8000 dinar. Ini kisah dalam Fadilah Sedekah. Kisah ini. Bagaimana kalau kita ini berkhidmat kepada kerjanya Rasulullah SAW? Ya, bayangkan. Kalau kita kerja berkhidmat pada keluarga Nabi diberi 8.000 dinar, 8.000 ekor kambing. Sekarang kalau kita kerja meneruskan kerjanya Rasulullah SAW. Berapa yang akan Allah Subhanahu wa taala beri? Jaminan. Ya. Maka Nabi mendoakan Allah makfir lil ansor wa abnaihim wa abna abnaihim. Ya Allah ampunilah orang ansor, anaknya, cucu-cucu. Maulana Yusuf Rahmatullah beliau mengatakan Nabi tidak berdoa Ya Allah ampunilah orang Madinah Lil Ansar Kata beliau siapa saja yang mau menjadi ansor-ansor Penolong-penolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka layak mendapatkan doanya Rasulullah SAW ya, Penolong-penolong agamanya Bagaimana menolong agamanya Allah Inilah kerja dakwah. Melalui kerja dakwah. Ya. Dakwah Nabi sahabat inilah menolong agamanya Allah Subhanahu. Ya. Sehingga diri kita, anak kita, cucu-cucu kita dijamin makfirah keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan. Jadi inilah tugas kita, tanggung jawab kita. 270 negara di dunia ini ya. Membaca hayatus sahabah hari-hari. Bahkan sekarang kita itu diberi takazah pergi ke negeri-negeri yang India, Pakistan, Bangladesh tidak bisa masuk negeri tersebut. Sulit masuk. Indonesia suruh pergi ke sana. Ya. Bahkan sekarang ini kita dianjurkan pergi ke negeri-negeri yang paling jauh dengan biaya besar. Ya, ini tak kasih untuk Indonesia. Mana saat mengatakan kamu pergilah ke negeri-negeri dengan biaya yang besar dan yang paling jauh. Ini sesuai dengan malfudat nasihatnya Maulana Ilyas Rahmatullah. Pergilah ke negeri-negeri yang jauh-jauh dengan masa yang panjang kamu akan mendapatkan manfaat rohani yang banyak. Ya, ini ada. <clears throat> Jadi inilah yang harus kita tunaikan. Yaitu menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Inna dinna indallahi Islam. Agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Yang diterima hanyalah Islam. Yang hak hanyalah Islam. Selain Islam, batin. Maka yang hak ini bagaimana tersebar ke seluruh dunia. Ya, tersebar ke seluruh dunia. Dan ini hari yang mulia yang tidak kita tunaikan takazah daripada agama ini. Ini takazah kita pada saat sekarang. Maka dakwah taklim istiqbal hari-hari. Dua setengah jam sudah biasa, sebentar saja, kemudian segera bawa ke masjid. Ini diantara cara untuk memperbarui iman, keyakinan, ya, memperbarui iman dan keyakinan. Supaya kita tidak tertipu oleh keadaan-keadaan suasana di dunia. Ya. Sehingga orang-orang beriman tambah imannya, tambah keyakinannya, tambah dekatnya kepada Allah. Ukuran kita menjalankan agama tambah hari tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu Itu ukuran ya, ukuran menjalankan agama tambah hari tambah dekat kepada Allah tambah hari tambah cinta kepada Allah tambah hari tambah rindu hanya kepada Allah Subhanahu inilah maksud dan tujuan kehidupan kita sehingga orangnya di dunia tapi tidak terkesan oleh keadaan di dunia ini itulah para sahabat kelihatannya berkumpul dengan makhluk ya berkumpul dengan makhluk tetapi hakikatnya hatinya tawajuh senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelihatannya hidup di akhir zaman, tapi cara hidupnya sebagaimana cara hidupnya orang-orang awal zaman. Ya. Kehidupan Nabi dan sahabat. Ini hari yang mulia. Ya. Akhir zaman itu di kota akhir zaman ya, di kota itu orang berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit ya, sehingga membuat menara yang tinggi ya, ya. berlomba-lomba tiap-tiap negara di dunia Malaysia membuat Petronas gedung kembar ya, di Dubai ya, membuat gedung pencakar langit yang tinggi. Ya. Begitu di kota besar. Maka itulah di antara tanda-tanda kiamat itu ya di situ itu. Ya, melihat di kota orang membuat gedung setinggi-tinggi, berlomba-lomba, ya. Demikian juga di desa, di kampung. Orang kampung, desa, bangun rumah besar-besar dan mewah. Ya. Ya. Uang di desa-desa kampung-kampung. Ya. Saya lihat di Poncol itu, saya lihat di Poncol itu, di Poncol itu lantai itu desa ya gak sholat pisan gak yomah, gede-gede nah, poncol nah, kali ini nah itulah tanda-tanda kiamat benar benar ya neng diso bangun omah mewah-mewah neng tengah Kuto bangun gedung pencakar lah ya. makanya kalau melihat suasana seperti itu jangan ikut umumnya manusia ya. jangan ikut umumnya manusia karena kalau kebanyakan manusia tidak ngerti agama kalau ikut umumnya manusia bakal cilaka ya. maka diberi petunjuk ikut nabi para sahabat. Orang-orang yang soleh. Ikut orang-orang yang soleh. Nah inilah hari yang mulia yang menjadikan prinsip dalam kehidupan kita, keluarga kita. Taklim enam sifat taskil. Taklim enam sifat taskil di rumah-rumah. Sehingga rumah kita menjadi baiti janati rumahku surgaku. Kemudian baiti junnati, rumahku bentengku. Ya. Sebaik-baik benteng yang akan menjaga iman keluarga kita. Yang akan menjaga iman keluarga kita. Yang akan menjaga harta benda keluarga kita. Itulah taklim. Ya. Itulah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan. Baiti jannati, rumahku surgaku. Baiti junnati, rumahku bentengku. Nah ini hari yang mulia yang akan menyelamatkan kita. Selamat daripada fitnah. Apa itu fitnah? Setiap perkara yang menjauhkan manusia dari agama, itu fitnah. Setiap perkara yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang selamat yang mengikuti petunjuk para sahabat-sahabat. Sebagaimana dikerjakan orang-orang yang soleh pertama. Maka takaza sekarang dakwah taklim istiqbal di tiap-tiap masjid. Ya, tiap-tiap masjid. Ya, tiap-tiap masjid. Setengah jam, satu jam, dua puluh menit. Ya. Nah ini suasana kehidupan para sahabat. Suasana sahabat ini yang menjadikan iman kita meningkat, keyakinan kita meningkat. Nah ini diantara cara untuk meningkatkan daripada iman, meningkatkan daripada keyakinan kita. Sehingga kita tidak akan tertipu oleh keadaan suasana di dunia. Jadi ini merupakan takazah yang terkini yang harus dipersiapkan. Sehingga kita akan pergi ke seluruh dunia, di ujung-ujung dunia. Ya. Kemudian perbanyak jamaah jalan kaki. Ya. Jamaah apa? Jalan kaki. Ini jamaah yang mendekati kehidupan para sahabat. Ya. Maka disepakati dari sekarang ini jamaah jalan kaki baik 4 bulan ataupun 40 hari. Ya. Jamaah jalan kaki baik 4 bulan ataupun 40 hari. Jalan kaki inilah jamaah yang mendekati kehidupan para sahabat. Ya. Kita pergi ke masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah. Ya. Masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah. Ini katanya masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah. Maka sekarang dibuat rute, ya, dibuat rute. Kenapa kita pergi ke masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah? Inilah namanya mujahadah. Inilah mujahadah. Fitrahnya dakwah harus mujahadah. Ya, sekarang jamaah minta pergi ke mahalah-mahalah, ke masjid-masjid yang sudah hidup, ya, untuk belajar, untuk belajar pergi ke masjid yang belum hidup. Ya, ini belajar untuk dihidupkan susah payah. <coughs> susah payah pergi ke masjid-masjid yang belum dimasuki jamaah. Nah, namanya mujahadah. Di balik itulah doa-doanya makbul. Nah, itulah kita belajar. Sehingga doa silah doa itu senjata orang yang beriman. Nah itu ya di situ, susahnya di situ. Di balik kesusahan itulah ada kebahagiaan. Jadi ini hari yang mulia yang hendak kita siapkan sehingga rute kemana saja siap ya rute kemana saja apa? siap dikirim ke mana saja ya ini bagian dari takazah berkumpul dengan masyarakat awam jadi berkumpul dengan masyarakat awam itu sebagai sarana tarbiyah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu ya. Berkumpulnya dengan masyarakat awam sarana tarbiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ini takazah yang hendak kita siapkan daripada masjidnya masing-masing sehingga masjidnya masing-masing dibawa hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid ya orang-orang lama orang baru dibentuk jamaah dari masjidnya masing-masing Kemudian dari tiap-tiap masjid datang dalam bentuk jamaah masjid hadir malam markas. Sehingga ketika malam markas ada pikir menyambut takaza alam. Menyambut takaza apa? Alam. Orang lama, orang baru dibentuk jamaah masjid. Jadi sekarang hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Ya, orang lama, orang baru dalam bentuk jamaah masjid hadir malam markas. Lainlah jamahnya sahabat. Ya. Jamahnya para sahabat. Supaya iman kita sebenarnya imannya para sahabat. Nah ini yang perlu dipersiapkan. Bagaimana khidmatnya, ikramnya dipikirkan dari tiap-tiap masjid. Ya. Sehingga masjid kita sebagaimana masjid Nabawi. 24 jam dengan ama masjid. Maka ini yang akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat sekarang ini bagaimana masing-masing masjid bawa teman-temannya dari masjidnya masing-masing hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Maka rombongan-rombongan dari tiap-tiap masjid pergi malam markas itu dalam perjalanannya akan jadi asbab kebaikan-kebaikan atau hidayah di mana jalan-jalan yang kita lewati. Di mana orang-orang yang melihat. Orang melihat dari asbab ya, Melihat apa? Rombongan dari tiap-tiap masjid. Ya. Rombongan dari tiap-tiap masjid. Ya. Nah ini yang tidak kita siapkan. Ya, rombongan sepeda motor. Ya, rombongan sepeda ontel. Rombongan jalan kaki. Ya. Dari tiap-tiap masjid. Ya. Rombongan satu mobil. Ya. Begitu. Jadi ini hari yang mulia, kehidupan yang tidak kita siapkan bersama-sama. Maka nanti musyawarah dari tiap-tiap masjid, mulai sekarang tiap-tiap masjid, bagaimana hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Semua sedia insya Allah. Jadi ini tak yang sudah kita siapkan, maka jamaah-jamaah yang akan berangkat hari ini, silahkan ada yang mulia untuk tafakut sama-sama yang akan keluar baik 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, silahkan Eh, pergi ke jamaah taskil di sebelah belakang sana. Silakan Masya Allah. Silakan Masya Allah. Di belakang silakan. Ya. Nanti taskilnya per masjid, bukan perorangan, tidak per masjid. Dari masjid saya enam orang, dari masjid saya lima orang, dari masjid saya tiga orang, dari masjid saya sembilan orang per masjid, bukan perorangan, bukan per masjid. Ya, per masjid nanti tasbihnya per masjid. Masjid saya satu jamaah, masjid saya lima orang, masjid saya enam orang, masjid saya tiga orang, tiap-tiap masjid. Nah, ini. ini yang tak kita siapkan sama-sama. Ya, ini tak aja sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa